Kalau banyak nanti saya yang kaget kok tiba-tiba jadi bisa ngomong normal kan tambah aneh ya. Alhamdulillah ini suaranya bisa keluar <clears throat> balik lumayan. Saya nggak nyangka ini bisa keluar seperti ini bisa ngajar jadinya. Maaf tadi saya minta Mas Roni untuk mulai dulu Walaupun saya sudah ada di sini, sudah dari saat disiap karena hemat suaranya biar nanti ngajarnya enak ya. Tenggorokannya rojok protes tiap hari dipakai bengak-bengok gitu, teriak-teriak bertahun-tahun nih kadang ya setahun sekali ngambek sebentar nggak apa-apa ya. Cuman kalau dia ngambek saya nggak peduli ngambek kok karepmu aku tetap ngomong. Setuju? Ya. Bapak Ibu sekalian, kita akan melanjutkan pembahasan kitab Risalatul Muawanah karya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu anhu.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 Jenengan rawuh semua yang hadir sekitar 20 ribu orang yang nabuh rebana lebih dari seribu orang dan alhamdulillah kita bisa merasakan nikmatnya kebersamaan dalam tabuhan rebana ya Insya Allah kita bisa wujudkan nanti 9 Agustus semakin banyak yang ikut nabuh rebana bersama-sama amin Allahumma amin malam hari ini kita akan melanjutkan <clears throat> pembahasan kitab Risalatul Muawanah Jumat yang lalu kita dua Jumat yang lalu ya, dua Jumat yang lalu kita sudah sampai pada bab yang awal yaitu masalah taqwiyatul yakin, memperkuat keyakinan. Sebab hidup ini intinya adalah punya keyakinan atau tidak. Kalau enggak punya keyakinan maka dia itu hidupnya yang enggak hidup. Tapi orang kalau punya keyakinan maka dalam hidupnya itu dia menemukan kehidupan yang betul-betul nikmat tanpa problem, tanpa masalah. Bagaimana dikatakan tanpa problem, tanpa masalah Problemnya akan ada, masalahnya akan ada Tapi buat orang yang punya yakin Dia tidak jadi masalah Kenapa enggak jadi masalah? Karena dia yakin setiap masalah pasti selesai Kalau yang menyelesaikan Allah yang maha menyelesaikan Setiap masalah pasti ada jalan keluarnya Inna ma'al usri yusra Dalam kesulitan itu pasti ada kemudahannya dalam kesulitan selalu ada kemudahan. Yakin akan janji-janji Allah. Makanya orang yang betul-betul beriman tidak pernah bingung. Kamus bingung tidak ada dalam kata-katanya itu nggak ada. Di otaknya itu nggak masuk tuh, cuma mampir tuh kamus bingung. Sebab Allah telah mahuyukan "Wa may ya yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasid. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah pasti akan selalu memberikan kepadanya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak pernah diduga. Mari kita lanjutkan pembahasan. E, kalau yang lalu e, disebutkan setan tidak bisa mendekati orang-orang yang punya keyakinan yang kuat. Seperti Khalifah Umar bin Khattab sebagaimana disebutkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. alaihi wasallam, "Lau salaka syaitanu fajjan la salakal <clears throat> umaru fajjan la salaka syaitu fajjan akhar." Lau salaka Umaru fajjan la salaka syaitanu fajjan Akhor atau kama Seandainya Sayyidina Umar lewat di satu gang, setan akan akan mindah lari cari gang yang lain karena enggak mau deket-deket sama Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anu Nah, kemudian gimana caranya? Biar kita punya yakin yang kuat. Itu kan yang akan kita bahas pada malam hari ini. Kalau yakin itu bisa bisa membuat hidup enak, Yakin itu bisa buat kita nggak bingung, yakin itu bisa buat tenang. Lah caranya punya yakin itu bagaimana? Seperti kalau orang eh, dikasih tahu dulu, kamu kalau kalau minum vitamin ini kamu nggak bakal tidurnya bangun badan sakit, bangun tidur seger. Kamu nanti kalau ngapalkan jadi gampang, rambutmu yang putih jadi hitam lagi. denger Ya, dengar begitu langsung, itu gimana caranya biar saya bisa beli? Gimana cara saya mendapatkannya? Kan seperti itu. Nah, sekarang ini lebih dari rambut hitam jadi putih jadi hitam enggak? Lebih dari semua itu. Kenapa? Karena anti bingung. Kalau ada satu obat anti bingung, obat anti masalah, ya semua orang mau. Karena ada masalah langsung selesai. Sesuatu yang bingungkan langsung nyingkir. Ya semua orang kan pengen, pengen punya obat yang seperti itulah. Caranya bagaimana? Untuk mendapatkan obat yang namanya al-yakin atau keyakinan yang utuh, keyakinan yang menyeluruh, keyakinan yang kuat, keyakinan yang mengakar dalam hati. Caranya bagaimana? Disebutkan oleh Habib Abdullah Al-Haddad, wa yaqwal yaqinu wa yahsunu bi asbab. <clears throat> Keyakinan itu bisa menjadi kuat dan menjadi semakin bagus lewat beberapa hal. Ada beberapa hal, ada beberapa sebab, ada beberapa sarana ada beberapa cara yang bisa digunakan untuk memperkuat keyakinan. Wa minha, yang pertama, wa huwal aslu walladhi alaihi madar. Yang pertama dan ini adalah sarana yang paling utama. Yang pertama dan ini sarana yang paling utama. An yusriyal abdu di kalbihi wa ayati wal akhbarid dalati ala jalalillahi taala wa kamalihi wa azamatihi wa وكبريائه وانفراده بالخلق والأمر والسلطان والقهر وعلى صدق الرسل وكمالهم وما أويدوا به من المعجزات وما حل بمعاندهم من أنواع العقوبات وما ورد في اليوم الآخر من إثابة المحسنين ومعاقبة المسيئين Cara yang pertama adalah hendaknya seorang hamba mendengarkan dengan hatinya dan telinganya. Tuh, ini menarik ya. Biasanya orang kan hendaknya mendengarkan dengan telinganya dan hatinya. Kalau Habib Abdullah Haddad enggak, hendaknya mendengarkan dengan hatinya dan telinganya. Kuping keri. Ya, telinga itu terakhir. Kalau kita kan kuali, telinga dulu baru hati. Seharusnya buat seorang beriman mendengarkan pakai hatinya dulu baru teli telinga. Aneh ya. Dan sebetulnya alat yang digunakan untuk mendengarkan itu telinga atau hati? Ayo. Kalau mau dengar pakai telinga atau hati? Telinga. Nah, kalau orang yang tuli terus gimana mau mendengarkan? Tidak adil loh nanti. Kalau mendengarkan dengan telinga, yang tuli nggak bisa dengar gitu. Kalau melihat dengan mata, nanti yang buta nggak bisa lihat gitu. Begitu. Nah nyatanya banyak orang yang buta tapi bisa melihat, yang tuli bisa mendengar. Dan banyak orang yang melek tapi merem, banyak yang kupingnya buka tapi duduk. Betul tak betul? Betul. Nah, kita termasuk yang mana? Yang melek atau merem? Yang dengar atau budek? Sedang-sedang fit. Kadang melek, kadang merem. Berarti melek merem, melek merem gitu. <laughs> kadang melek, kadang merem. Kadang dengar, kadang enggak ada, enggak dengar. Bukti kalau mendengarkan dengan hati adalah ketika sakaratul maut Ketika sakaratul maut orang-orang yang telinganya tuli, yang matanya tunanetra. Ketika sakaratul maut itu dia bisa mendengarkan semua yang di sekitarnya walaupun tidak punya telinga. Kenapa? Karena sejatinya mendengar itu bukan dengan telinga, mendengar itu menggunakan hati. Sejatinya begitu, sejatinya. Tapi kita ini hidup kan melewati fase-fase punya telinga, punya mata, gitu kan? Makanya kita ya pakai telinga dulu baru ke hati, pakai mata baru ke hati. Dalam bahasa orang-orang yang jatuh cinta dari mata turun ke hati. Tapi yang lebih hebat lagi ucapan seorang pemuda, aku telah mencintaimu walaupun mataku tak pernah memandangmu. Ya kan? Kok bisa? Ayo iya, ngimpi kok. Saya pernah ngimpi katanya, tidak pernah lihat. Ini diwalik sekarang. Yuk belajar mendengar menggunakan hati. Nah orang kalau udah bisa mendengar pakai hati ya mesti enak. Dengar pakai hati mesti enak. Makanya orang-orang yang tunanetra itu coba itu. Dengarnya nggak pakai telinga, pakai hati. Telinganya nomor dua, dirasakan dulu baru didengar, dengarkan. Kalau kita ndak didengarkan dulu baru dirasakan, rasanya beda dirasa-rasakan dulu baru didengarkan. Contoh ya, contoh. Sama-sama lagu, lagunya sama. Misal ya, pakai lagu apa nih? Rindu. Masuk lagunya rindu. Apa ini lagu apa nih yang mau dinyanyikan? Buat contoh. Hah? Ibadallah Kesidak. Apa coba? Contoh lagu, contoh lagu yang yang mungkin dikenal bangun tidur tidur lagi ya kan bangun tidur tidur lagi Jangan mireng dengar kan dengar bangun tidur tidur lagi dan dengarkan pakai kuping ngerti nih opo kita ngi turu turu meneh tangi turu turu meneh lagu boy. itu lagu apa itu bangun tidur tidur lagi bangun tidur tidur lagi itu lagu apa Ya kan karena dengarnya pakai teli telinga. Lah orang yang ngerasakan lain. Tangi turu. Turu meneng. Pakai hati bangun tidur, tidur lagi. Subhanallah. Bangun tidur, tidur lagi. La ilaha illallah. Bangun tidur, tidur lagi astagfirullah menungso menungso urip kok mon tangi turu turu meneng. tangi turu turu meneng. padha karo wedhus sama-sama kambing. Dia dengarnya pakai telinga, dia pakai hati, dia mikir ya. Oh, bener ya tiap hari saya cuma bangun tidur, tidur lagi. Bangun tidur, tidur lagi. Tidak ada karya yang saya buat. Tidak ada ibadah yang saya tambah. Dia kalau saya kok podoi pancet kata orang Jawa Timur seperti itu saja. Tidak ada tambahnya. Saya sama kambing kok lebih bagus kambing ya. cuma bangun tidur tidur lagi, bangun tidur tidur lagi. Itu namanya ngerungokkan pakai hati. Artinya ikut mendengar, pakai hati dulu baru pakai telinga. Lah Habib Abdul Haddad mengatakan, cara mendapatkan yakin adalah hendaknya engkau mendengarkan wahai hamba Allah dengan hatimu dan telingamu. Dengan hatimu dan dengan hatimu dan telingamu. Apa yang didengarkan? Ayat-ayat Al-Qur'an ataupun hadis-hadisnya Rasulullah SAW atau ucapan-ucapan para ulama yang menjelaskan tentang keagungannya Allah Subhanahu wa taala, tentang kesempurna kemahasempurnaannya Allah Subhanahu wa taala, tentang kemahabesarannya Allah Subhanahu wa taala, tentang kemahaesaannya Allah taala dalam menciptakan makhluknya dan yang punya kekuasaan tunggal itu cuma Allah, yang lain tidak punya kekuasaan. Sebentar. Ini kalau tidak dijelaskan nanti ya mongkrungu tapi ramudeng. Telinga dengar, hati belum. Soalnya juga ini yang yang nerjemahkan kepan jangan. Enaknya satu-satu ya. Ya satu-satu. Mendengarkan ayat-ayat Al-Qur'an, hadis-hadis Rasulullah, ucapan-ucapan para sahabat, para ulama yang menunjukkan tentang keagungannya Allah taala. Keagungannya Allah. Banyak ayat Al-Quran yang menunjukkan keagungannya Allah. Banyak hadis Rasul tentang keagungan Allah. Banyak kisah ulama tentang keagungan Allah. Tapi kita nggak dengar. Makanya yakinnya kurang. Lah orang-orang yang mau yakinnya kuat itu dengarkan dulu. Bagaimana keagungannya Allah, bagaimana kibriaknya Allah, maha besarnya Allah, bagaimana kesempurnaannya Allah, bagaimana Allah yang yang tunggal berkuasa, bagaimana al-qahr yang mampu memaksa itu Allah subhanahu wa ta'ala Contoh nggak usah jauh-jauh Dengar saja cerita saya kemarin saya ceramah di mana itu Mas Edwin Yang malam kemarin itu di Seragen Daerahnya namanya apa? Bukan yang kemarin ini Ayo ayo Main kata, main kata <laughs> Kayak aku saja Mana? Malam uh, Kamis kemarin Saya ceramah di mana? Hah? Terus pokoknya di situ gitu ya. Saya itu nggak apal tempat-tempat gitu ya, belum belum ngapalkan. Saya ceramah, tengah-tengah ceramah itu ada pemain haldroh yang nabuh reba, rebana. Ada anak nabuh rebana. Terus saya disuguhi e, teh, yang disuguhi teh panas. Sambil teh itu Kemudian karena masih panas, panas sekali, saya taruh di bawah, saya minta tolong sama yang nabur rebana, anak muda umur 18 tahun. Tulung tepasono dikipasi. Ayo Dik dikipasi. Saya kasih kertas terus dikipasi. Terus saya drama, rojok lali. Ini yang dikipasi ngipasi terus. saya lupa ini kalau ada yang dikipasi. Begitu saya lihat, tuh masih dikipasi gitu kan. Terus saya berhentikan ceramah saya, saya nanya, "Dik, umurnya uh, sekolah apa di mana sekolahnya?" Udah ndak sekolah, Bib. Oh, ndak sekolah. umurnya berapa? 18 tahun. Nah, sekarang apa? Kerja. Kerja di mana? Konter. Milik sendiri atau jaga? Jaga. Gajinya berapa? Sebulan. Isin nggak mau ngomong ya? Ojo isin, ayo ngomong. Sasi piro? Satu bulan berapa gajinya? 350 ribu bib. Oh gitu. Tiba-tiba, ini bener nggak ada niatan apa-apa saya. Nggak ada niatan, nggak ada keinginan hati saya itu dipaksa oleh suatu kekuatan ke ono dit petang atau sewu aku yang gumun kok ngopo dadak ngongker petang atau sewu gitu ya kok angkanya 400 ribu tuh gitu ya unggahan sidik Nek kan dikit dia dapat gaji 350 ribu Kasih 400 ribu Tiba-tiba saya ngomong bu nih lidah siapa yang menguasai Kalau bukan Allah subhanahu wa ta'ala Dek kamu itu satu bulan kerja dapat 350 ribu Nih kamu ngipasi tehnya kiai Tehnya ustad, tehnya habib digaji sama Allah 400 ribu wah seneng dia saya buka dompet kotong dia sepeda kan Mak loh dompetnya kok kosong ini mau ngasih kok dompet kosong saya cari-cari gitu kan Lusup alhamdulillah ketemu saya keluarkan uang gitu ya sama saya deg-degan ojo ngisi-ngisi nih gitu kan wis pengok-pengok petang atau saya oh nanti kurang kan ngisi-ngisi nih Subhanallah begitu saya buka dompet itu saya hitung satu, dua, tiga, empat ratusan ribu empat, plong habis nggak ada isinya dompet saya. Ya kan, udah saya kasihkan empat ratus ribu. Aneh toh kan, siapa yang maksa saya untuk ngasih itu kalau bukan Allah Subhanahu Wa Taala. Wong saya tidak ada niatan kok. Yang lebih mengherankan, saya ceramah lagi kan, tiba-tiba disuruh lagi ridakmu kenal Lebih bingung saya, ngedit, ya hadiah buat kamu tangan saya udah ucap lo kok tak kayak kiki piye tuh yo. Ini siapa yang maksain? Lo kita kalau nggak dengar begini-begini kan nggak nambah yakin. Kalau kita udah dengar begini kita harusnya nambah yakin dengarkan dengan hati. Siapa yang maksa saya ngasih 400 ribu? Siapa yang maksa saya ngasih rida? Allah Subhanahu wa taala. Lain kalau saya niat dari rumah, nanti saya mau ngasih anak ini sekian, ini sekian. Itu ada rencana. Lah Allah pengen buktikan Allah yang berkuasa bukan kamu gitu kita nggak punya kuasa. Sebetulnya ketika kita berencana itu ya Allah yang merencanakan. Allah yang nyuruh. Cuman kita nggak kroso. Baru ketika begitu dadaan itu kita kroso. Nuh, Allah yang nyuruh ini. Ya Allah yang maksa. Al-Qahir. Dia yang maha menak, menaklukkan. Al-Qahir. Kekuasaan untuk menaklukkan itu hanya ada pada Allah subhanahu wa ta'ala. Di situ kita yakin. Oh Allah maha besar, Allah maha kuasa. Kok aku yo cek wedi yo, tak kok sesuk mangan apa? Lah yo kebangetan. Kok mikir besok saya makan apa ya? Lusa saya itu makan apa? Kalau saya dipecat bagaimana? Dipecat ya wes alhamdulillah nganggur. Mereka ini alhamdulillah nganggur. Syukuri nganggurnya sambil minta sama Allah pekerjaan. Yakin pasti di situ ada kebaikan. Jangan kebanyakan mikir yang aneh itu kalau orang udah punya yakin begitu. Nah caranya nambah yakin, caranya biar bisa yakin, ya dengar kisah-kisah begini, baik yang ada di Al-Quran, hadis, ucapan para ulama tentang kebesarannya Allah nih, tentang kebesarannya Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh lagi, masih ingat kisahnya tentang tambal tukang tambal ban naik haji itu kan? Tukang tambal ban kok bisa naik haji caranya bagaimana? Ya caranya ya gara-gara dia setiap habis sholat lebih Allahumma lebih. Suatu ketika akhirnya dikasih hadiah sama orang kan untuk berangkat haji. Ya ternyata Allah Maha Kuasa. Siapa yang menundukkan orang itu mengeluarkan duit untuk berangkat haji? Ini contoh-contoh kecil, masih banyak contoh-contoh yang yang besar. Di buku syukur tuh yang saya tulis kemarin, yang belum punya nanti pulang beli ya. Ya. Oh, mesti wah tak tulis lah di tuku kan eman-eman. Yang belum punya nanti pulang beli ya Yang udah punya beli lagi ya Malam ini saya kasih diskon khusus Mau? Malam ini dikasih diskon mau enggak? Semua judul buku saya khusus malam hari ini Malam ini tok ya Nanti Jumat depan naik 100% Khusus malam ini semua judul buku saya harganya cukup 25 ribu Apapun bukunya judulnya Kecuali yang kecil-kecil ya biar tetap 10 ribu ya yang harganya biasanya 50 ribu, 60 ribu, apapun judulnya malam hari ini hanya 25 ribu. Jenengan kulaan turun meneh. Mesti untung nanti, insya Allah. Nah ini, ini termasuk siapa yang maksa begini ini. Ini loh yang maksa saya untuk terus diskon ini siapa ini? Ya, siapa? Kan bukan keinginan saya, anda ada rencana. Ya kalau kita nggak yakin sama Allah kan aneh, nggak percaya sama Allah aneh. Di buku syukur itu kan ada cerita anak kecil digandeng bapaknya. Kalau sekolah dikasih sangu buat satu minggu. Sangunya itu buat satu minggu, hari minggu dikasih. Itu buat sampai Sabtu. Saya lupa tuh jumlahnya berapa tuh sangunya. Eh, hari minggu diajak bapaknya jalan-jalan. Ya, jalan-jalan di Jakarta sana. Diajak jalan-jalan. Kebetulan ada kakek-kakek atau nenek-nenek pengemis tua gitu. Udah tua rentak minta. Minta uang gitu. Anak kecil ini dengan polos semua sanggup jatah satu minggu dikasihkan pengemis tadi. Dikasihkan peminta-minta yang tua tadi. Nyah. Ya bapaknya ya seneng ya bingung. Ya, ini anaknya ini mudeng enggak kok. Bapaknya yang golek duit ya mudeng apa enggak gitu. Terus ditanya, "Nak, kamu itu kok ngasih uangmu semua ke pengemis tua tuh? Kenapa enggak dikasih sebagian saja Dua ribu tiga ribu kok kabeh bokeke kenapa?" Kan habis uang kamu. Jawabnya anak tadi sederhana. Iya, uang saya habis. Jangan khawatir, Pak. Saya kan masih punya bapak sama ibu. Saya kan masih punya bapak sama ibu. Nah, kalau orang tua itu kan nggak punya siapa-siapa kesian. Kalau saya kan punya bapak sama ibu, nggak mungkin toh bapak sama ibu tidak ngasih saya uang saku, uang jajan nggak mungkin. Nah, coba kita ambil hikmahnya. Anak kecil ini karena yakin bapak ibunya itu bakal ngasih, tidak akan menyanyiakan, maka dia berani mengeluarkan semuanya. Nah, masa Allah akan menyanyiakan kita kalau kita berbuat baik kan nggak mungkin gitu loh ya. Mudeng apa mudeng? Mudeng. Makanya beli bukunya nanti. Ya kelan makso ini. Ya, nggak mungkin disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau yakin gitu. Yakin. Gak mungkin disia-siakan. Allah Maha Kaya, Allah Maha Maha Kaya. Dah, Mas Edwin, tolong masuk ke kantor saya. Itu ada banyak dus loh. Ini yang hadir di sini dikasih satu-satu semua. Kalau cukup, yang gak dapat berarti belum rezekinya. Ya. Habatus sauda. Mau habatus sauda? Mau. Ya, saya kasih hadiah habatus sauda. Insya Allah cukup buat semuanya. Itu kalau beli lumayan mahal kebobolan lagi. Wah, ini masing-masing deg-degan nih. Aku entuk apa ora? Aku entuk apa ora? Ya udah itu nanti jatah rezekinya masing-masing. Sambil bagi susu ya. Dibantu Mas Edwin tuh, eh, teman-teman relawan Mas Edwin dibagi, dibagi. Dibantu bagi. Moga diunjuk silakan. Silakan diunjuk. Boleh saya minum? Alhamdulillah suaranya keluar ya. Nah, saya juga mikir besok itu kan masih ceramah di Kebumen pagi sama malam. Semoga suaranya tambah awet ya. Amin. Alhamdulillah. Jangan didol untuk duit akeh aku. Setan, setan. <laughs> Setan tuh gitu datang, jane mbok duit duitmu akeh, mbok tum-tum dumke tambah entek duitmu. Itu se setan. Enggak usah didengerin itu setan itu. Jelas hadirin semuanya para pemirsa. Jadi kita bisa nambah yakin kalau mau mendengarkan eh, ayat-ayat uh, Quran, hadis-hadis Rasul, ucapan ulama, kisah-kisah yang yang di situ nanti membangkitkan keyakinan kita akan maha besarnya Allah Subhanahu wa taala. Saya punya uh, temen gitu kan cerita. Cerita kalau ibunya ini udah koma. Ibunya koma. Dokter angkat tangan, ini dulurnya udah nuntun. Ya. Dulurnya sudah nuntun ini. warganya udah nuntun. Nuntun disahadatkan. Ditalkinkan gitu ya. Tapi dia yakin sama Allah Subhanahu wa taala yang angkat tangan doa, ya Allah gitu kalau. Kalau memang ibu saya ini masih ada umurnya, tolong sembuhkan ya Allah, aku yakin padamu. Subhanallah ki rampung donga ya waras, pelek. Sehat seger buger hidup sampai sekarang. Nah, makanya kita jangan jangan yakin sama manusia. Walaupun sejuta manusia mengatakan gak mungkin hidup, yakinlah sama Allah. Kalau jatahnya hidup masih ada ya hidup, kalau jatahnya hidup gak ada ya mati, kan begitu aja. Jangan percaya dengan keputusan dokter, keputusan pakar, ini jatah rezekimu sentek gitu, kamu bakal melarat, bakal bangkrut itu jangan diper dipercaya. Percayalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup jelas? Eh, yang sudah dapat ucap alhamdulillah, ojo lali. Wes entuk tambah dideleng apa iki? Udah dapat enggak ucap alhamdulillah tambah cuma dilihat itu apa ini gitu kan? Alhamdulillah. Nih nih yang depan sini belum nih Mas Edwin nih. Nih. Masa depan Habibnya enggak dapat Mas Edwin? Habibnya dikasih enggak? Aku rakyat cuman kok. Kata Mas Edwin, Habibnya nggak usah. Ya udah nggak usah. Buat yang lain aja. Ya. Insya Allah dapat semua kok. Insya Allah cukup. Ya. Itu kira-kira harganya satu kotak berapa itu? Sekitar 30 ribu kalau nggak salah. Ya, satu kotak sekitar 30 ribu. Ini berarti kalau ada 1.500 orang ya 30 ribu kasih 500 berapa kira-kira? Hah? 30 ribu kali 1000 30 juta ya Berarti sekitar 45 juta Alhamdulillah malam hari ini majlis ar-rodoh Jum-jum 45 juta Ajib <laughs> Ayo belajar yakin ya Masuk belajar yakin aja kok nggak bisa Bisa nggak? Bisa Yang nggak datang gelo ini Wah Pasrah teko dum-duman <laughs> pas tekor atau itu dum-duman gitu ya. Udah nambah lagi, ngedumnya nambah lagi. Tolong teman-teman saya, buku saya Solawat Jalan Selamat, sisakan 50, sisakan 50 eksemplar. Sisanya tolong dibagi secukupnya, yang belum dapat ya bukan rezekinya. Kapok mau kapan saya tani? Ya. Oh, setan mau ngajari elek-elek kan ya. Ya Pak ya? Hmm. Yang solawat jalan selamat ya, dum. Apa meneh? Ini kalau terus begini entek lama-lama bukunya ini. Nggak jadi dijual di dum kafe gitu ya. Yang di atas jangan lupa dibagi lo ya. Ibu-ibu di atas sudah dapat, Bu? Sudah. Belum. Oh, yang sudah teriak sudah, yang belum teriak belum. Monggo diunjuk. Para pemirsa di rumah mohon maaf saya nggak bisa ngirim ke sana. Jadi cukup turutlah berbahagia atas kebahagiaan yang ada di sini ya. Dan kalau kita lihat orang lain tersenyum bahagia akan ikut berbahagia. Ya. Kalau bapaknya dapat, anaknya dapat nggak apa-apa. Pokoknya anaknya dapat juga. Masalahnya nggak minum nggak masalah kan? Yang penting nanti bapaknya yang minum. Itu habbatus sauda ya, cinta hitam. Petunjuk pemakaiannya sudah ada di situ ya. Tenang, itu nggak expired kok, dilihat aja. Jangan dikira nanti expired ditumjum gitu ya. Jangan lupa teman-teman banser dikasih ya, banser. Ya, banser yang jaga depan sama hansip itu dikasih satu-satu. Mas Edwin sisakan satu dus untuk banser dan uh, eh, hansip. Ya. Satu-satu ya Bu ya, pokoknya dapatnya satu satu, jangan ngambil lebih dari satu Buat yang lain nanti Boleh dilanjutkan? Jenengan lali sama saya, hilangnya sama yang ditutup ini loh manusia, sing ira ditonton, sing ditonton, sing dikei gitu ya. Nyoto ini nyoto gitu ya. Manusia itu begitu. Kalau dikasih yang dilihat yang yang yang apa namanya yang didapat ditonton terus, dan saya tinggal. Nah begitu pula kita kepada Allah Subhanahu wa taala dikasih macam-macam tuh kita cuma lihat dikasih pemberiannya tuh kita lihat. Nah Allahnya lali, kan kurang ajar. Kerasa mboten? Ah, kurang kerasa tak cetokke sisan. Guyon-guyon Pak Bu. Guyon ya. Nah ini kan proses belajar ya, proses belajar. Memang gitu, kita kita itu kok bawaannya itu gitu ya. Bawaannya seperti seperti itu. Alhamdulillah. Udah bilang alhamdulillah belum? Nah, coba alhamdulillah bareng-bareng. Alhamdulillah. Wes itu cukup ganjaran buat jenengan ini. Ucapan jenengan alhamdulillah itu ngumpulin ini mong piro gitu ya. Alhamdulillahnya itu luar biasa. Bukunya jangan lupa solawat jalan selamat dum. Ya, ben selamat kabeh. Amin. Amin. Terus laporan tip stoknya habis. Ya, berarti <laughs> belum rezeki. Insyaallah misi kok. Insya Allah masih Cukuplah kalau buat satu majelis ini Semoga ya Insya Allah Pokoknya kalau yang nggak dapat jangan meri. Semua di sana udah dapat ibu-ibu Di atas sudah dapat semua Yang di dalam sini udah dapat semua Yang di luar udah dapat semua Yang belum cuma satu dua orang Belum Lain sudah Berarti Alhamdulillah barokah Cukup kan ya Cukup udah ngaji di rawto begini nyantai kalau wayahnya ada dum cuma jadi dum bareng-bareng lah mosok gini aja dum itu surga di dum, kan gak mungkin toh ya kita nanti kalau di, di akhirat kan ya pengennya dum-duman sur surga Kang kamu di kapling umur berapa sekian lah, saya itu di, di perkampungan surga jalan ini yuk kita main ke sana asik gitu kan ya bayangkan bayangkan tuh bayangkan surga coba bayangkan rokok wedi bayangkan neraka tuh mbak takut gitu ya Takut kalau terus ibadah enggak apa-apa. Kadang orang takut tapi enggak ibadah terus mutung kan repot. Wah, wis amalku Ya takut calon rokok, wis pantas rokok. Wis tak nikmati sisa neng donya. Nauzubillah min zalim. Sudah ibu-ibu? Sudah ya. Mari kita lanjutkan kajiannya ya. Nah. Mendengarkan ayat-ayat, eh, mendengarkan hadis, mendengarkan ucapan para ulama yang menunjukkan tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kemaha sempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Kemaha besaran Allah taala dan men yang menunjukkan bahwasanya yang berkuasa itu hanya Allah. Tidak ada yang lain. Selanjutnya dan juga memperhatikan ayat-ayat yang menunjukkan tentang kebenaran para rasul. Ya, menunjukkan kebenaran para rasul, kesempurnaan para rasul, dan berbagai mukjizat yang Allah berikan kepada para rasul dan berbagai azab atau seksa yang Allah timpakan kepada orang-orang yang memusuhi para nabi dan para rasul dan juga tentang berbagai seksa yang akan mereka peroleh kelak di hari akhir bagi orang yang berbuat keburukan dan pahala bagi orang yang berbuat kebaikan. Insyaallah. Ibu Ibu-ibu Tolong suaranya dikecilkan Biar suara saya bisa keras ya Keep silent buang nggak ya bahasa Inggrisnya Keep silent Ibu-ibu nggak mudeng pak Keep silent pak Hanya yang muda-muda yang mudeng Paham toh keep silent Udah bu Tenang, tenang. Insya Allah dapat semua kok. Bukunya juga dapat semua. Insya Allah Buku itu kurang lebih saya jual 10 ribu 10 ribu kalau dikalikan 1500 berarti berapa 15 juta 15 tambah 45 berarti 60 juta Kita butuh buat majlis ar-rodoh 6 miliar Selesai Oh gitu memang Kan caranya kan begitu kan Rahasia ya. sedek, sedekah Kalau 60 ribu dikalikan 10 600 ribu. Kalau dikalikan 100 berapa? Kalau 60 juta dikalikan 10, 600 juta. Kalau dikalikan 100 berarti 6 miliar. Ya, saya kan minimal minta 100 kali lipat. Itu minimal. Jaluk 10 kinggu kalangan awam-awam gitu 10. Alal akal kan. Paling dikit 10. Itu biasa. Ya. Ini kan luar biasa. Kita minta paling sedikit 100. Memintanya sama Allah kan nggak apa-apa toh nggak minta sama manusia. Betul atau betul? Betul. Udah bu, dah Ini tentuman saya ya. Iya, yuk yuk monggo diunjuk diunjuk nih. Habis, ayo tung lagi susunya. Pokok malam ini malam dum ya. Alhamdulillah. Salah satu contoh ayat wa ila kauni hadzal amr kafiyan fi ifadatil yakin al isyaratu biqaulihi ta'ala. Cukup satu ayat ini kalau direnungkan betul akan buat kita yakin betul kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu wahyu Allah yang terdapat di dalam surat Al-Ankabut surat ke-29 ayat 5. Al-Ankabut surat 29 ayat 5. Di mana Allah mewahyukan Awalam yakfihim anna anzalna alaikal kitaba yutla alaihim. Apa belum cukup sebagai bukti-bukti kebesaran Allah? Ya. Bahwasanya Allah menurunkan kepada mereka semua, kepada dirimu, Alkitab yutla alaihim, Al-Qur'an yang dibacakan kepada mereka semua. Jadi kalau kita merenungkan ayat ini, kita akan yakin pada Allah. Allah berikan Al-Quran yang kita bisa mendengarkan. Dalam mendengarkan Al-Quran tadi, banyak sekali pelajaran yang luar biasa. Itu yang pertama. Yang kedua, As-sababu tsani an yanzura bi 'ainil idbar fi malakutis samawati wal arad wa ma batallahu fihi min ajaibil masnu'at wa bada'il mukawanat wa ila wa ila ifadatihi al-yaqin al-isyarah bi ta'ala sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Naam. Ya. Yang kedua adalah merenungkan tentang kerajaan langit dan kerajaan bumi. Alam langit dan alam bumi. Dan bagaimana Allah memiliki ciptaan-ciptaan yang menakjubkan di langit maupun di bumi. Kalau kita perhatikan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi betul-betul, kita akan akan terus ngomong gini. Lah kalau Allah mampu membuat semua ini, mosok buat saya kaya nggak mampu kan nggak mungkin. Nah kalau Allah mampu ngatur angin ini di sana rotok banter, di sini alon, di sana bianter no gitu kan ya? Di sini yang pelan saja. Ya, di sini bisa buat nelayan pergi ke, ke laut dengan angin tersebut dan lain sebagainya. Bahkan listrik itu kan pakai tenaga tenaga angin itu kan juga juga ada. Semua dari keajaiban-keajaiban ciptaan Allah kalau kita perhatikan buat kita yakin termasuk diantaranya apa yang ada dalam diri kita bahkan yang di diri kita ini akan buat kita semakin yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah dapat semua bukunya? Yang di atas yang di atas ada yang belum? Sudah. Yang di sini? Yang di luar? Sudah. Saya belum. Saya belum dikasih itu habatus sauda sama bukunya nih. Teman-teman curang, nggak adil baginya ya. Ya. Boleh dilanjutkan, Bu? Sudah. Sudah selesai ngomongnya? Nah itu ngomong lagi. Nyantai ya Pak ya nyantai. Boleh saya ulangi dikit biar fokus ya. Jadi cara yang pertama dengan mendengarkan ayat-ayat Al-Qur'an, hadis maupun ucapan para ulama. Terutama kisah-kisah. Terutama kisah-kisah. Perjuangan para nabi, perjuangan para rasul. Saya ambil contoh satulah. Sebelum kita ngomong yang kedua, kita ngomong yang pertama dulu aja ya, biar tuntas. Ashabul Kahfi. Kisah Ashabul Kahfi. Perhatikan ayat-ayat tentang Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi itu ditidurkan oleh Allah 309 tahun. Coba kalau jenengan praktek tidur seminggu. Ada yang berani coba? Praktek tidur seminggu. Minta tolong Pak Dokter, saya dibius seminggu. Shhh. Meh melek bius meneh. Meh melek bius meneh seminggu. Orang yang ditidurkan seminggu kira-kira bisa bangun enggak? Enggak bisa langsung bangun kok. Begitu bangun gitu langsung geblang. Geliang. Kakinya mau jalan enggak bisa. Kakinya jadi lemes. Tapi Ashabul Kahfi 309 tahun tidur Begitu melek langsung jegegal bangun Baca Al-Quran ya Gak pakai latihan, latihan bangun, latihan duduk, latihan berdiri gak ada. Orang yang sakit di rumah sakit itu seminggu tidur tuh ya. Itu kan nanti latihan duduk dulu, gitu kan? Latihan berdiri, yuk jalan, nanti baru boleh pulang. Ashabul Kahfi 309 tahun tidur. Begitu melek bangun langsung berdiri, langsung pergi ke pasar. Nah, kenapa? Lah mau makan. Tidak ada makanan. Akhirnya kan pergi pasar, bawa uangnya itu kan ke pasar. Bagaimana Allah menidurkan 309 tahun tapi dalam keadaan sehat? Luar biasa. Ternyata di Al-Qur'an diceritakan Allah tidak sekedar menidurkan, tapi Allah juga mengatur tidurnya. Tidurnya jangan sampai kepanasan. Sebentar miring kanan, sebentar miring ke kiri sebentar melu, melumah diatur sama Allah di dalam satu hari miring kanan, miring kiri melumah miring kanan, miring kiri melumah diatur begitu selama 309 tahun lah bagaimana Allah merintahkan manusia yang tidur kok bisa teratur jam sakmene miring nengen jam sakmene melumah oh, jam sakmene miring kiwa itu ngaturnya bagaimana 309 tahun diatur sama Allah baca Al-Quran itu Miring kanan jam sekian sampai jam sekian. Miring kiri jam sekian sampai jam sekian. Teratur 309 tahun. Makanya ketika bangun ya gak apa-apa. Punggungnya ini nggak kaku semua. Karena digerakkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Gimana caranya Allah menggerakkan apa ngirim malaikat diubahkan? Ya tidak. Langsung di alam bawah sadarnya diperintah oleh Allah. Program jam sekian miringo jam sekian miring miringo kun fayakun selesai nah kalau Allah maha bisa berbuat seperti itu lah kok kita mesti nggak yakin sama Allah urusan besok saya makan apa lah yang dabet betul kebangetannya luar biasa pengku kepalanya otaknya ini nggak bisa menerima petunjuk tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Mudeng maksud saya enggak? Jam 10 kurang. Masih kurang, tenang. Iya, malam ini ngomong nggak usah banyak-banyak ya. Hemat suara ya. Yang penting kan udah dapat dum-duman tuh ya. <laughs> oh iya. Tapi tetap sampai nanti tenang. Saya belum ceramah apa-apa kok ya. Tadi kan sudah dapat banyak tadi toh. Iya, tadi tuh dikit tapi mantep itu. Kenyang, warak. Saya ini ngomong gini untuk nambah yakin saya. Itu foto saya pajang di depan sama di sana itu bukan buat jenengan sebetulnya, buat saya ben melek terus yo enam miliar kira-kira. 5 miliar dadi insyaallah dadi lagi wis dadi gambare alhamdulillah. Kalau gambarnya sudah jadi kan berarti bangunannya aja jadi. Lalu belum ada bangunannya sudah ada gambarnya kan luar biasa. Bahkan menungsonya udah ada di situ tuh. Udah ditempelkan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yakin ini penting. Karena penting ya kita tiap hari harus belajar nambah yakin. Kan udah kasih tahu caranya. Caranya bagaimana? Ya wajonen Al-Qur'an, kisah-kisah nabi, kisah rasul, kisah wali itu baca. Direnungkan, dipelajari kulaan kisah nabi, kulaan kisah rasul, kulaan kisah wali. Jangan ikut-ikut orang zaman sekarang sih ngomong ngopo mau bahas kisah wali, kisah wali dibahas ki ngopo. Inspirasi kalau bahasa kerennya modernnya sekarang itu kan kisah-kisah inspiratif. Wah, masya Allah. Begitu buku dengan judul kisah-kisah inspiratif yang ngarang orang Barat dibeli. Tapi kalau buku judulnya kisah-kisah keramat wali, ojo coba tuku. Gara gara males golek duit, ya kan? Gue kowe rajin ibadah. Lu aneh kan? nanti kamu jadi rajin ibadah, kamu jadi rajin sholat, kamu jadi nggak suka ke pasar. Aneh ini, ini kalimat yang aneh. Gak suka ke pasar kan ya alhamdulillah. Gak doyan duit, soyo alhamdulillah. Bu, kalau suaminya nggak doyan duit, jangan seneng atau sedih. Seneng toh bu ya, doyannya kan wortel, kentang, ya pohong, pisang, mosok duit dimakan gitu kan. Jangan doyan uang, doyan makanan lah itu masuk akal. Doyan uang kan ya medeni kan ya. Masuk makan uang itu seperti direok-reok gitu kan makan uang apa? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jelas tahu enggak ini? Pengen yakinnya nambah enggak? Caranya nomor satu bagaimana? Cari kisah yang banyak. Makanya dikatakan oleh para ulama, seorang sufi berkata, al-hikayat, solihat kisah-kisah yang baik itu jundun min Salah satu bala tentara Allah yang Allah gunakan untuk menguatkan hati orang-orang yang berjalan menuju Allah. Hati kita ini dikerumuni setan. Saya ku hanya karo setan, nganyel aku. Jangan kok musuhan aku karo setan. Jenengan gak musuhan sama setan toh? Gak punya rasa anyel sama setan? Fatahidhu adua. Sungguh setan itu musuh yang nyata. Jadikan dia musuhmu. Lu Allah yang perintahkan. jadikan Dadekno setan ki musuhmu. Setan musuh. Awas. Dendam aku sama setan. Itu bagus. Orang dendam karo menungso. Saking menungso. Manusia itu kesian. Manusia itu kan cuma kesetanan. Yang salah siapa ya? Manusianya atau setannya? Ya setannya. bisa ya sama menungso nih. Kok gelem nurut karo setan. Tapi nomor satu kan setannya dulu. Setannya dulu. Jadikan dia musuh. Nah gimana caranya kita berperang melawan setan? Nah, ngomong setan gak toh? Ya nggak kerungu, tapi bisa ngomong di sini tapi nggak kerungu. Kenapa? Setan tuh nggak ngomong ke kuping, ngomongnya ke hati kan pinteran setan. Setan tuh nggak pernah ngomong di telinga kita, nggak pernah bisik di telinga nggak pernah. Langsung di sini loh setan tuh di hati yang dibisiki. Ojo gelem. Ojo lo mau ngomong kontak duitmu. Setan. Jangan terlalu dermawan nanti uangmu habis. Ya, ajari suamimu rotok ngirit. Suamimu itu terlalu dermawan. Nanti kalau suamimu gak punya uang, kamu jadinya bagaimana? Nanti kalau suamimu meninggal, kamu jadi janda miskin. Kan repot. Siapa yang mau sama janda miskin? Kalau kamu kaya kan cari suami gampang. Setan atau setan bu, ibu? Setan. Siapa setannya? Ngomong aku, no, mas. <laughs> Masuk abibnya setan gitu kan. Eh, itu untuk setan sini nggak di telinga, nggak ada yang dengarkan, nggak ada yang dengar pak, nggak ada yang dengar. Bahkan yang mendengarkan pun tidak dengar di telinganya. Dengarnya dari mana? Di sini. Telinga disumpul. Bisik kerungko, cek kerungu ya. Lah iya jelas. Mau setan gak bisik di telinga. Bisiknya di dalam ha hati. Makanya kita disuruh mendengarkan cerita-cerita wali ya pakai hati. Begitu didengarkan pakai hati, iman yang muncul. Kalau didengarkan pakai telinga, Allah semua meneh. Ah, Wis ngono takhayul. Wah, hurofa. Wah, nggak masuk akal. Wah, berlebih-lebihan. Wah, wali yo awake dhewe yo ora iso ki sing iso wali. Wah, ini model setan ya begitu tuh. Makanya kita mulai sekarang nggak cari kisah para wali sebanyak mung mungkin. Maka saya kan buat buku tuh akhlak para wali. Imam Ghazali bercerita. Itu kalau dibaca mabur jenengan naik pesawat. Ya kalau mabur di jalanan kan medeni ya. Jadi punya semangat yang luar luar biasa, Gak takut ngadep hidup. Gak takut. Jelas. Yang mau ditakuti apa? Coba. Bakal mati semua ndak? Semua bakal mati ndak? Nah, kamu masih takut sama mati? Lho kabeh bakalnya ya mak, mati. Nek nah, ora saiki ya sesuk, ora sesuk ya sok ben kan begitu. Pasti akan mak mati. Lah kenapa takut mati? Lebih baik kan gak usah mikirin matinya bagaimana, mikirin kok bar mati aku ning ndi kan begitu. Nanti setelah mati saya bagaimana? Dan setelah mati bagaimana itu penentuannya sekarang waktu masih hidup lah hidup saya sekarang bagaimana? Nek nah, jelek ya janono Diperbaiki. Caranya bagaimana biar yakin? Yakin ada kubur, ada siksa, yakin ada mahsyar. Yakin berbuat buruk pasti dibalas. Yakin kalau kita berbuat baik nanti dapat kebaikan. Yakin bahwasanya surga itu indah. Biar kroso yakinnya bagaimana? Rungok, no ceritanya orang-orang soleh. Dengarkan. Mosok jenengan nggak percaya sama kisahnya Nabi Isa itu mosok nggak percaya. Apa yo ya, tenan yo? Ya? Mosok iya. Mosok uang buta di diusap pun melek. Mosok wong ora iso mlaku, masa orang nggak bisa jalan cuman dipegang jadi bisa lari. Mosok ya. Aja-aja kuwi Ki iki jane jane palsu kabeh, kadung sak donya percaya. Mungkin itu ceritanya itu cerita cuman cuman rumor-rumor saja, terlanjur dipercaya satu dunia. Akhirnya orang nggak mau, mau nggak mau jadinya percaya. Ini setan kan. Wis, kamu nggak usah percaya sama kisah Nabi Musa, nggak usah percaya sama kisah Nabi Musa. Ini yang paling pol rusak hatinya. Yang hatinya gak baik, percaya kisah Nabi, percaya kisah Rasul. Percaya kisah wali tapi dibatasi. mak wali sering Al-Qur'an aku percaya. Wali sering sahabat percaya lah wali model Solo, Jogja, Klaten lagi rada aneh. Mulai ini setan nih. Ini wali lokal-lokal ini nggak dipercaya, tapi kok wali interlokal percaya. wali Allah ini ada di mana-mana, bukan cuma yang ada di Timur Tengah. Bukan cuma ada di Al Quran bukan di zamannya Nabi saja. Kalau wali ada di zaman Nabi saja, kiamat sudah dari sejak dulu kala. Kiamat tidak kiamat-kiamat karena masih banyak para aulia musolehin yang berdoa tiap tiap malam. Saya mau kasih contoh. Contoh yang sederhana aja ya, nggak usah gaduh. Keramatnya orang yang yang berdakwah, bukan keramatnya pendakwahnya, bukan ya. Orang kalau jalan dakwah itu nanti akan muncul kekeramatan-kekeramatan tertentu. Mau saya ceritai pengalaman saya berdakwah. Dulu udah pernah saya ceritakan, tapi tak ini meneh. Ya. Waktu saya ceramah ke Ponorogo, ini nyata betul. Benar-benar nyata. Di Ponorogo saya ceramah dari ada rumah untuk transit istirahat sebentar kan, makan malam di situ. Terus ada lokasi pengajian yang agak jauh dari situ, tapi nggak jauh sekali. Waktunya berangkat berangkat, sudah mau naik mimbar, Bib berangkat sekarang, berangkat. 5 menit nyampe lokasi. Dekat kok. 5 menit nyampe lokasi. Jalannya lurus, nggak pakai menggok. Lurus mentok, terus belok kiri, selesai nyampe. Pulangnya selesai pengajian. Pulangnya selesai pengajian. Jalannya sama. Lurus, pertigaan, belok kanan, lurus terus. Kan begitu. Nah, tapi aneh, waktu berangkatnya lurus mentok 5 menit. Pulangnya setengah jam gak tekan-tekan. Saya bingung. Saya, saya, saya, saya. tunggu tunggu mandek mandek mandek. Ini tadi perapatan nggak ada. Kok orang perapatan gede ini sak meniki gitu kok nih Jangan-jangan kita salah jalan. Enggak, Beb, jalannya lurus. Tunggu panitianya dulu. Panitianya dokter di belakang, nggak usah ngebut kan. Panitia di belakang naik motor. Mandek. Jalannya betul nih bener nih Beb, lurus aja ke depan. Udah banter lagi, kok tekan-tekan. Kok ono perapatan menek, kok ono perapatan menek, kok ono perapatan menek. Tadi ini semua nggak ada, ya? jalan lurus ngerti-ngerti mentok gitu. Lima menit nyampe, baliknya setengah jam nggak tekan. Coba jenengan jenengan terangkan pakai akal model apa tak rumah kisah ini. Ayo, gimana mau menjelaskannya? Tribun, mobilnya diangkat, ya, mobilnya diangkat atau buminya yang dilipat? Nah kalau mobilnya diangkat itu dalilnya saya belum ketemu. Tapi kalau buminya dilipat dalilnya memang ah, ada. Watwi masafatal bu'adi anna. Ya Allah lipatlah jarak yang jauh bagi kami agar menjadi de dekat. Tutwal arat Rasul bersabda di malam hari itu bumi dilipat oleh Allah untuk umat umatku. Memang bisa dilipat. Tapi kalau dilipat terus kan nanti pesawat nggak laku. Makanya kadang-kadang kita temukan itu kan untuk kasus-kasus ter tertentu. Nah, itu untuk nambah kita yakin sama Allah. Kamu kalau keluar urusannya baik itu mesti ditolong sama Allah, Gak usah bingung. Ya gak usah bi bingung asal niatmu benar. Semangatnya benar, niatnya benar nanti ada pertolongan di situ, ada. Nah, kulaan cerita yang model begini sebanyak mungkin gitu loh. Sebanyak mungkin. Lihat orang-orang yang beli mobil untuk pengajian. Tadinya belinya motor, goncengkan satu orang, ya kan? Akhirnya beli lagi mobil kecil. Tukuk-tukuk-tuk mogok. Tukuk-tukuk-tuk mogok. Buat pengajian tapi ngajak orang satu kampung, senang satu kampung. Lah kita nyok mogok nyurung bareng gitu kan. Senang. Subhanallah, rezekinya naik. Ganti mobilnya tambah apik. Ganti mobilnya tambah apik. Lah yang saya takut nanti oh, udah mobilnya apik enam tonggone orang untuk mlebu lagi bahaya. Ini, ini penyakit. Ini ada yang kena penyakit begini ada. Tapi orangnya nggak hadir di sini enggak. Dulu masih masih jelek mobilnya angkut semua, mobilnya bagus, pilih pilih. Ini naudzubillah min dzalik. Ada di sini orangnya? Oh, ada ada. Enggak ada di sini. Jadi angkut, angkut tuh teman-teman angkut. Banyak nih teman-teman saya begitu dari mobilnya jelek sampai akhirnya Pak bagus, dikasih rezeki sama Allah. Karena semangatnya pengen ngajak orang orang lain. Nah, tempat ini coba tempat ini. Tadinya sak klupek Ya sak kota rumah ibu saya, apa saya. Jadi ini tadinya ya jelek. Terus dibroke meneh dibangun dia begini alhamdulillah kan melar tambah melar. Rupanya ini melarnya ke arah timur. Melar timur sama melar ke utara utara melar lagi. Begitu maunya, hawanya begitu. Kenapa? Ya karena disuruh masuk semua orang. Nanti kalau saya udah mulai pilih-pilih, sing ganteng kon mlebu, sing ayu kon mlebu, sing elek mulia Nah, kalau udah begini ya remuk. Paham? Remuk. Atau nih urusan pilpres ini, pilpres pilpres nih. Wah, ini kalau sampai ini kita tidak hati-hati ya, akidahnya nggak dijaga, hatinya nggak dijaga, nanti akhirnya jadi remuk umat ini. Kalau saya pesan saya satu buat teman-teman saya, jenengan punya pilihan, saya juga punya pilihan. Karena saya warga negara yang baik, aku sok yo nyoblos. Pilihan saya rahasia. Raha rahasia. Pilihan jenengan ya rahasia. No. Orang nanya, komentar gak apa-apa. Begini, wah ini kalau dari sisi tendangan bebas ini memang jago nendang. Oh yang ini jago nangkep, kan tidak ada yang gul. Cool. Satu nendang satu pinter kok, ya kan? Satu nendang satu pinter nangkep, nggak ada yang nggak ada yang gol kan asik kalau ngobrol biasa santai gitu nggak apa-apa. Tapi jangan sampai pokoknya nggak dukung ini, kamu ini wah prabolo wah. nggak bolong, nggak jadi konco musuhan. Nauzubillah min men dzalik. Pokoknya apapun pilihan Anda, apapun pilihan saya, kita akan tetap terus berjuang untuk ahlus sunnah wal jamaah. Jangan jadikan majlis sebagai sarana untuk berpolitik. Paham ya Ibu ya? Paham apanya? Itu saya, kalau yang lain boleh. Memang ada kapasitas-kapasitas tertentu mungkin para kiai, para ulama yang harus menyampaikan aspirasinya kepada santri-santrinya mungkin boleh karena dalam rangka guru jaga murid ya. Lain, saya nggak nyalahkan yang seperti itu. Yang memang khusus misalnya pesantren itu kan punya punya punya komunitas tersendiri ya kiai ngomong sama santrinya lah, itu santrinya sendiri nggak apa-apa. Tapi kalau pengajian umum kan ini kan bukan santri saya saja, ini kan santrinya orang banyak gitu loh. Ini masing-masing kan punya punya guru juga gitu kan, gurunya banyak. Jangan kemudian dianggap muridnya sendiri juga diajari ini nggak boleh. Paham? Tahu kan? Jangan jenengan salahkan kiai-kiai itu. Untuk kiai-kiai itu masa begitu baik itu mereka dalam rangka menjaga murid muridnya. Boleh, tidak apa-apa yang begitu. Nah yang nggak boleh kalau akhirnya bermusuhmu suhan. Cukup jelas? Apanya? Bu Sudah yakin? Yakin apa? Yakin tidak bu? Kalau suami suami ibu itu suami yang terbaik Bapak-bapak yakin kalau istrinya istri yang tercantik? Yakin? Betapa bejonya dirimu bu bu Oh, padahal ya kecantikan di bawah rata-rata. Dibilang sama suaminya paling can cantik. Memang suami harus lihat istrinya paling cantik, walaupun ada yang jauh lebih cantik. Karena kecantikan yang sejati nanti kalau ada di alam berzah sama di padang mahsyar sama di dalam surga yang sekarang ini palsu. Makanya saya ngomong saya ini kelihatannya ganteng. Niat aku ganteng, Pak. Ganteng. Tapi coba kulitnya dikelentek, elek. Ya kan ini ganteng kalau kulitnya dikelentek elek atau enggak elek? Elek. Atau kulitnya ditambah jerawat 50 di sini. Ya elek. Nah, betapa kita ini bodohnya bergantung pada wajah yang kalau terkelentek sidik jadi elek, ditambal titik-titik sama jerawat juga jadi e-, elek. Kenapa kita mau bergantung sama yang begitu? Kan salah. Tapi kalau yang di sini kan walaupun sininya dikelentek, sininya ditambal, sininya tambah halus, yang di sini tidak akan dipengaruhi. Paham Bapak Ibu sekalian? Kembali ke Malam ini saya mau ngaji mau nyantai ya. Nyantai aja dari hati ke hati. Yakin tadi yakin. Jadi Caranya dengan mengumpulkan kisah-kisah para aulia, musolihin ambiya ul musolihin. Saya mau ngasih contoh lagi cerita wali. Yang saya alami sendirilah ya, yang saya alami sendiri. Enggak mau yang yang lain-lain. Kisah tentang itu loh, kalau orang gunjing itu kan makan bangkai saudaranya ya. Nah, kalau ngomong yang baik-baik itu kan jadi jadi cahaya, jadi aromanya harum kan begitu. Masih ingat kisah saya waktu saya naik mobil beberapa belas tahun yang lalu, beberapa belas tahun yang lalu, naik mobil ke arah Kediri, sampai di Mantingan, terus dikit, ya, Mantingan terus dikit. Di mobil itu kami ngobrolkan para wali, wali fulan, wali fulan, wali fulan, subhanallah. Mobil kaca ditutup, kaca ditutup, AC nyala, kaca ditutup. Itu kira-kira aroma dari luar masuk atau nggak bisa masuk? Tidak bisa masuk. Dalam kondisi seperti itu tiba-tiba satu mobil mencium aroma harumnya luar biasa. Wangi pol. Ini aroma garu dari mana nih? Garu dari mana? Tutup semua. Saya penasaran sampai jendela saya buka. Padahal kecepatan mobil ini 100 km per jam. Artinya kalau baunya di sana, mestinya kan udah hilang gitu kan? Saya buka tak ambunya di luar itu ya tidak ada apa-apa. Begitu tutup di dalam wanginya luar biasa. Rampung. Lah kok di mobil ada salah satu yang ngerasa orang. Begitu ada yang ngerasa, nih tiba-tiba mak beng batang tikus satu mobil. Habis harum tiba-tiba aroma batang tikus, bangkai tikus satu mobil. Saya kaget, astagfirullah, batang tikus. Saya buka jendela ini tikus tekondi gitu kan ada aroma batang nih, aroma bangkai dari mana? Ya saya ingok-ingok, saya cium yang enggak ada, adanya di dalam. Akhirnya ayo istighfar semua, ayo istighfar, ayo zikir biar aromanya hilang. Itu kadang ditampakkan nyata oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah kok gitu kita masih enggak percaya yang ngerasa nih itu makan bangkai. Itu kok enggak percaya kan aneh. Nah dengan menyimak kisah-kisah begitu kita akan yakin, oh Oh, oh betul ya. Oh, ternyata. Oh, sehingga kita nanti hidupnya tuh nggak nggak nggak kehilangan pegangan gitu loh. Punya pegangan, yakin. Nah, yakin kepada siapa? Pada Allah. Gitu. Nah Allah bagaimana? Maha kuat. Allah maha menolong. Allah maha menyembuhkan. Nih, lihat tenggorokan saya. Jangan kurang yakin apa sama para aulia wasolehin Demi Allah tadi saya nggak bisa ngomong, ngomongnya cuman eh, eh, eh, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Nggak bisa ngomong gitu. Nggak bisa. Sampai saya nyuruh Mas Sony baca doa. Tapi ketika ibadallah rijalallah, saya manggil wahai hamba Allah, Habib Ali Habsi, Sidi saya Abdul Qadir Al Jilani, tolong mintakan sama Allah suaranya balikkan. Suaranya balikkan biar bisa selama yakin saya berkatnya para wali waras mesti. Yo ya alhamdulillah ini bengak bengak iso kok ya. Kurang yakin. Eh, apa ini belum bukti. Butuh bukti yang lain. Paham ibu-ibu? Siapa? Loh, ini kita ini kita belajar bab yakin, maka saya harus meyakinkan Anda semua. Kalau saya nggak bisa meyakinkan berarti kan babnya gagal. Ini kan bukan teori, ini kan teori yang bisa harus bisa dirasakan sama semua yang belajar bareng sama saya. Sehingga pulang itu yakinnya nam, nambah. Jangan boleh tanya sama warga daerah Ceper. Saya ceramah di sana. Waktu itu langit terang bintang kejora di angkasa. Ceramah saya udah cukup lama, saya pengen mandek, gak boleh sama hadirin. Terus, terus. Memang orang yang dengerin pengajian itu kan kalau ngomong nanya sendiri, terus, terus, mau tinggal oke Dia tinggal dengarkan kan tinggal ngomong terus, terus. Lah yang ngomong ini kan dia ya, tenggorokannya kan juga kerosok. Terus, terus. Saya bilang begini, sudah, Mas Roni tolong kameranya ya. Ya. Saya bilang, sudah, sudah cukup. Terus, sudah, terus. Ini sebentar lagi mau hujan. Diguyoni saya. Diguyoni satu majelis. udah ada hujan gak hujan. Hujan. Enggak. Hujan. Boten hujan. Enggak ngeyel. Saya bilang ngeyel begitu kan tetap teriak enggak hujan akhirnya saya di, di atas panggung itu ya seperti orang gila dan memang saya ini Ya, saya itu sengaja mau praktek yakin gitu ya sama Allah gitu. Saya ndonga minta hujan. Cuman gayanya jangan ditiru, ini gaya orang aneh. Hujan, hujan, hujan, hujan, hujan, hujan, hujan, hujan, hujan, hujan, hujan, hujan, hujan, hujan. Hujan. Saya begitu. hujan, hujan. Aku kaget, lah sing tak ceramai kaget. Lah wong aku dhewe sing ceramah yo kaget. Apalagi yang diceramain hujan gitu kan. Kenapa? Saya mau nambah yakin Yakin saya. Loh kok kita nggak yakin sama Allah itu kan rugi loh ya. Rugi. Oh dengan begitu aja sama Allah dituruti kok hujan. Soekarjo. Panas yang luar biasa belum ada hujan. Belum ada hujan. Saya bilang, ini nanti insya Allah di akhir pengajian akan turun hujan. Gaya dikit. Ya kan, pas rodok panas gaya begitu. Api saya didik yang nganti orang dan terus piye gitu kan ya. Sepanjang ceramah tawasul saya diberkati ceramah Gusti tulung hujan turunkan tulung hujan turun kan tulung hujan turun kan sambil ceramah orang kan nggak dengar apa yang di hati saya kalau dengar kan nggak bisa dengarkan ceramah saya Subhanallah mau mau, mau berhenti mau berhenti ini mau berhenti ceramahnya Mendong datang Mendung datang. Begitu ceramah selesai, pers, pers, pers udang. Itu hujan pertama setelah musim kemarau yang sekian lama. Mobil saya jalan ke arah e, barat, hujannya ikut ke arah barat. Rumah itu ke arah barat hujan. Sampai kemana itu? Belanggu. Sedangkan yang ke arah timur garing. Yang ke arah timur garing. Sampai belanggu saya nabrak mobil yang sampai remuk gitu kan ya. Karena ada orang apa namanya habis beli sate guguk gitu kan, nyebrang nggak lihat, lihat mobil nyebrang habis beli sate guguk mungkin rodok gimana gitu kan. Tahu-tahu nyebrang ya kan. Biasa kan kalau beli sate guguk kan orangnya jadi seperti guguk. Hmm. Biasa wajar kan ya. Wajar makanannya begitu. Kalau yang makan kambing kan jadi seperti kambing juga. Ya, apa? Kambing itu kan suka makan rum rumput. Nah, yang makan kambing nanti juga jadi suka makan gitu. Lain. Kalau kambing kan halal, sehat. Kalau anjing ini kan haram, najis gitu kan. Eh, doyannya makannya najis-najis ya jadi ininya juga nggak beres nantinya. Ini jadi nggak nggak beres. Kata eh, pinter nanti ada nggak beresnya, ada nggak nggak beresnya. Nah itu loh. Saya itu nambah yakin saya, saya belajar biar yakin saya tam, tambah. Karena kita meyakini doa Yakin sama Allah. Kalau kita nggak yakin nggak dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Itu bolak-balik saya praktekkan. Sampai saya itu seperti ditanya, "Cik kurang yakin toh?" Cik kurang yakin kok. Terakhir saya, "Pun yakin Gusti kalau sekarang mau hujan sih monggo, nggak hujan ya nggak apa-apa." Udah nyantai karena yakinnya sudah man mantep. Yakinnya mantep, nggak kurang, nggak nambah. Ya udah, pol yakinnya. Jadi yakinnya itu nggak nambah, nggak kurang. Tapi terus kita tambah. Nah nampaknya bagaimana? Dengan dengar cerita-cerita begini nih. Kulaan dari orang-orang dengan, oh subhanallah, oh masya Allah, oh luar biasa. Kemarin saya dari Tulungagung, saya sampaikan dulu ya, dari Tulungagung. Yang teman saya ngomong, saya ini dulu waktu miskin, waktu miskin tangan saya di bawah itu aja saya malu. Saya nggak pernah tangan saya di bawah, selalu di atas waktu miskin. Berarti sekarang masih miskin atau udah kaya? Sekarang sudah kaya. Nah setelah kaya ya tangannya di atas terus. Gak pernah tangannya di bawah. Nah itu kan bukti orang yang tangannya di atas tuh gak mungkin miskin. Nah orang yang ketika miskin itu gak, gak berani tangannya di atas. Memang gak bakat kaya. Nah kenapa? Wong dia mau di atas kok ngenteni sugih sih. Mau di atas tuh jangan nunggu-nunggu kaya, jangan nunggu nanti kalau punya duit baru tangannya di atas. Justru ketika nggak punya duit kamu di atas terus. Nanti sama Allah dijadikan tanganmu di atas dalam keadaan kamu betul-betul di, di atas. Dan itu terbukti di masyarakat. Ya terbukti di masyarakat. Banyak kisah-kisah begitu. Makanya kita nggak usah ragu-ragu tentang bukti sama orang tua. Toatnya istri pada suami Segendeng apapun suaminya Segila apapun suaminya Istri yang taat karena Allah Ta'ala Dalam jalannya Allah Selama tidak mentaati suaminya dalam kemaksiatan ya Taat betul Itu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Gue yang singlanang gendeng Singlanang waras itu kira-kira bagaimana Kalau yang laki baik Toat Terus istrinya toat Kan ngangkatnya lebih, lah, lebih lagi terhadap keluarga, terhadap sahabat, terhadap masyarakat. Bagaimana itu? Kan banyak kisah-kisah. Tinggal kita pelajari, renungkan, pelajari, renungkan, pelajari, renungkan. Itu akan menjadikan kita semakin yakin. Nanya, sekarang udah semakin yakin belum sama Allah? Yakin. Jangan masih bingung sama hidup. Betul, nggak bingung. Yakin. Punya utang nggak? Nah, masih bingung sama utangnya apa enggak? Saya kasih rumus. Selama kita niat dengan sungguh-sungguh akan melunaskan hutang kita, pasti lunas. Ya, itu janjinya Rasulullah SAW. Tapi kalau kita mikir-mikir, ini kok sih lah tanggung ini sih lah, tanggung ini sih, tanggung ini sih, dijamin entek duitmu, pasti habis ludes. Jadi kalau punya utang pengen lunas gampang caranya. Diniati betul bayar begitu ya. Mesti lunas. Gak mungkin gak. Makanya buat utang yang besar, nanti rezekinya banyak. Kok begitu? Lah kan pasti lunas toh. Nah kalau pasti lunas kalau utangnya besar nanti yang melunaskan kan juga be besar. Yakin. Kalau nggak yakin jangan tiru adegan yang berbahaya ini. Itu harus yakin, butuh keyakinan yang luar biasa. Tapi ya wajar, yakin itu ya naik, pelan-pelan naik, pelan-pelan naik, pelan-pelan naik. Lama-lama jadi kuatnya luar biasa. Hatta ya dia kali yakin. Sampai kematian itu disebut keyakinan. Soalnya kata iki bakal mati, tapi awake dewi iki bakal mati, tapi kok orang yakin mati kan aneh ya. Aneh enggak? Nah, coba sekarang aja kita enggak kroso loh. rumong gigi iki tekan rumah, enggak ya kalau ngakak, apa piye tidur besok mesti begini. saya begitu kan. Padahal kita yakin di tempat ini mati bisa datang itu Bisa enggak? Bisa, tapi nyantai. Betul. Nah, sekarang Kristian mengikini aja kita masih lupa kan ya. Ora-ora-ora saya kipip, ora saya kipip. Enggak <laughs> sekarang <laughs> doa boleh semoga panjang umur sepanjang panjangnya. Cukup jelas? Dah ini jam 10 lewat 7 menit. Ya saya ngomong memang malam ini nggak banyak, tapi insya Allah bisa dirasakan nggak? Betul bisa dirasakan. Jangan nggak gelo kan duduk sekian lama tadi. Ada yang dibawa pulang? Apa? Buku. <laughs> Ada apa yang dilihat buku sama sama apa namanya abadus saudanya gitu ya. Ini lebab yakinnya ini bawa pulang ya, saya yakin yakinnya. Nah, hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala pengumuman Buat bapak-bapak, ibu-ibu sebagian boleh nggak usah banyak-banyak. Besok hari Ahad malam Senin. Besok ya, Ahad malam Senin jam 8 malam di sini ada khataman kitab Tajrid Sahih Bukhari. Ada kitab ringkasan Sahih Bukhari besok khataman malam alam Senin ya. Ahad malam Senin jam 8 malam. Yang mau datang monggo. Kalau nggak bisa datang juga monggo. Ya, kalau nggak datang eman Hemam, Setuju, setuju? Jangan khawatir, ada makan-makan. Nah, yang gak keduman ya mohon maaf. Berarti belum rejeki Yang double berarti korupsi. Enggak, enggak, double boleh. Double boleh, enggak jadi masalah ya. Enggak jadi masalah. Halal semua di sini yang double minum, double roti, double apapun di sini hak, halal. Jenengan mau di sini makan 100 piring juga halal. Enggak ada begitu-begitu. Enggak usah bingung. Aku di roti siji kok jukuk telu piye ki? Halal apa haram? Halal. Dan itu ada yang batin begitu soalnya. Halal ya. Halal. Jelas ya? Hari Ahad malam Senin besok ya. Insya Allah usahakan dah datang karena itu kan cuma setahun sekali ya. saya akan datang nanti dipimpin Habib Husin bin Anis ya. Insya Allah bukan bukan kitab Sahih Bukhari ya, tapi ringkasan Sahih Bukhari, tajwid Sahih Bukhari. Kalau uh, hataman Bukhari di Masjid Riyadh hari Senin siang seperti biasanya ya. Uh, kemudian uh, untuk ini, ya, nih yang saya pajang fotonya ini. Rencana pembangunan insya Allah bulan Juni awal dimulai ya. Juni awal dimulai, doakan beres. Untuk tahap awal yang dibutuhkan sekitar 400 juta untuk pondasi konstruksi lantai 1 sekitar 400 juta. Yang pengen ikut andil beli buku-buku saya atau bisa transfer ke rekening yang sudah ada di broadcast itu ya, ke situ saja. Beli buku harga ribu hari ini cukup ribu. Tapi kalau jenengan nggak pentolo mau dibayar ribu juga boleh. Pinter ya saatnya ya. Ya, ribu boleh, dibayar ribu juga boleh dibayar satu juta. Alhamdulillah. Kok ngeliatkan saya semua kenapa ini? Cukup jelas? Nah, saya pokoknya program saya dalam satu minggu mau menghabiskan semua stok buku. Harus habis. Kalau stok buku habis, insya Allah untuk tahap awal itu udah mm, udah tinggal dikit gitu aja ya. Tinggal tinggal dikit. Satu minggu saya akan kerja keras. Selanjutnya akan saya keluarkan VCD-VCD banyak yang nanya itu VCD-VCD yang kajian ceramah Saya akan buat yang khusus kitab Al-Hikam ya Sudah ada satu episode tinggal diperbanyak Insya Allah nanti Jumat depan sudah bisa diedarkan Pertama mau saya cetak seribu keping Harganya 20 ribu Nah insya Allah nanti kalau tiap minggu bisa bisa habis 20 ribu 20, apa, 20, uh, 1000 keping seribu keping Tiap judul atau satu judul bisa begitu Tiap, uh, tiap Jumat malam Sabtu sambil dikelilingkan di pengajian-pengajian ya insya Allah untuk mendanai pembangunan itu tidak terlampau be berat semuanya jadi ringan yakinnya ada tapi usahanya juga harus jalan nah itu di situ nanti ceritanya Sayyidatuna Maryam waktu sama Allah minta makan tuh ya mau melahirkan atau selama melahirkan tuh minta makan disuruh goyangkan pohon kurma pohon kurma itu kan batangnya gede masa diubahkan bisa gak mungkin kan perempuan ngubahkan. orang yang laki-laki lima orang ngubahkan kurma nggak mungkin. Seperti kelapa itu loh. Batang kelapa masuk mau diubah-ubahkan gitu kan nggak bisa. Tapi Sayyidatuna Maryam ya nurut, dipegang pohonnya, diobahkan dia nggak obah, tapi kurmanya jatuh. Kurmanya jatuh. Allah cuman pengen kita menunjukkan kesungguhan kita. Kalau kita sungguh-sungguh langsung sama Allah dituruti apa yang kita ingin inginkan. Nabi Musa air cuman digebuk pakai kayu. Kayu tongkat. Yes, gebukno. Masalah nanti yang terjadi apa urusannya Allah, bukan urusan kamu wahai Musa. Nurut, dipukulkan, buk langsung lautnya mbak belah. Nah ini termasuk jualan buku, VCD dan sebagainya itu sekedar menggoyangkan. Ubahkan dikit, ubahkannya. Saya pikir nanti yang rontok banyak.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 وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين nanya kira-kira yang hari Ahad besok sempat hadir coba insyaallah ya insyaallah sempat hadir tidak ada kesibukan Coba angkat tangan. Saya mau kira-kira apa ngatur konsumsi ya. Coba angkat tangan. Yang kira-kira bisa hadir. Laki perempuan boleh ya. Oh ya udah, makasih. Saya udah bisa baca kira-kira bagaimana. Pengumuman. Hadirilah pengajian Akbar Hal Agung Syekh Imam Abdul Hasan Asyadili Sunan Ampel juga yang ke-565 Kiai Haji Hilal Adnan ke-9 Kamis malam Kamis malam Jumat 29 Mei jam Ba'dal Isya di depan Gapura Masjid Agung Surakarta <clears throat> rangkaian acara jamaah sholat isya, kemudian sholat tasbih, orkes solawat, majelis ilmu dan tausiah. Kiai Amin Budira Harjono, Kiai Haji Haidar Muhaimin, kemudian ada ijazah zikir dari Kiai Abdul Aziz Temanggung dan juga ada mauidhah hasanah dari Kiai Ahmad Gus Amak Dimyati. Demikian diharap kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.